Naam. Beliau kemarin menjelaskan masalah apa? Masalah jarah dan juga ta'dil. Bahwasannya kalau seandainya ada jarah dan juga ada ta'dil, maka mana yang diperlukan Maka yang diperlukan adalah yang mufassar. Kalau jarahnya itu yang mufassar, eh, jarahnya itu kritikannya yang dirinci, maka kita ambil yang mufassar tersebut. Paham ya? Kemudian kalau takjilnya yang mufassar, sejarahnya mubham. Mubham itu tidak dirinci. Paham ya? Kemudian yang takjilnya dirinci, maka yang kita ambil adalah apa? Takjil yang rincian tadi. Paham ya? Cuman hukum asalnya bagaimana? Hukum asalnya bahwasanya kalau dijarah, nah jarahnya mufassar itu apa? Az-jarh wa al-mufassar muqaddamun ala ta'dil mubham. Paham itu ya? Nah, bahwasanya jarah yang sifatnya mufassar dirinci dengan rincian, maka itu lebih dahulukan daripada ta'dil rekomendasi atau pujian yang sifatnya mubham. Apa maksudnya ya? Karena barakallahu fikum. Kemudian kalau dua-duanya mufasir bagaimana? Ta'dilnya juga terperinci. Eh, yang satunya menjarah juga terperinci. Itu bagaimana? Kalau tidak bisa, tidak ada faktor yang menguatkan salah satu, salah satu di antara keduanya, maka tawakuf. Tidak bisa kita menghukuminya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena di sana nanti ada para ulama yang dikenal dengan mutasabdid dalam menjarah itu ada mutafahil juga ada, yang pertengahan juga ada, yang pertengahan seperti Imam Ahmad bin Hambal, nah, yang tersedet seperti Abu Hatim Ar-Razi, nah barakallahu fikum dan yang semisalnya. Kemudian yang mutafahil seperti apa? Ibnu Hibban. Nah, rahimahullahu taala ajma'in. Kita lihat di sini. Qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala Naam wal yu'lam dan hendaknya diketahui anna ba'dal ulama al-hadid, hadis indahum tashaddudun fit ta'dil. Ketahuilah atau perlu diketahui, naam bahwasanya sebagian ulama ahli hadis eh, indah mereka sebagian mereka memiliki tasaddud apa tasaddud keras. Keras di dalam apa di dalam ta'dil di dalam memberikan rekomendasi atau pujian. Apa itu ya? Wa ba'dhum indahum tasahhulun fit ta'dil, sebagian mereka ada yang memiliki sifat tasahul bermudah-mudahan dalam masalah takdir. Bermudah-mudahan dalam merekomendasi atau memberikan pujian. Paham itu ya? Ya, menang Yakni maknanya adalah anna ba'dahum man tasaddad nah, anna ba'dahum min tasaddudihi di bima la jarihan. Maksudnya adalah sebagian mereka karena sebabnya kerasnya nah dia itu keras dalam masalah darah itu akhirnya dia apa? Yujarri. Akhirnya dia menjarah bima nah menjarah orang yang layak menjarahnya. Pada asalnya dia tidak di tidak apa tidak nah berhak untuk apa dijarah itu. Paham maksudnya ini? Nah. Paham belum maksudnya ini? Eh, yujarrih bima la Dalam artian dia menjarah sesuatu tapi aslinya itu bukan jarah itu loh. Karena dia kerasnya tadi itu loh. Paham belum maksudnya? Nah, saking kerasnya dia terhadap masalah jarah ini akhirnya dia menjarah sesuatu yang tidak apa? yang aslinya sesuatu tersebut bukan jarah. Karena keras tadi itu. Nah, wa minhum di antara mereka man yakunu ala ada yang keadaannya sebaliknya. Paham sebaliknya maksudnya? tetahal akhirnya dia bermudah-mudahan dalam menjarah juga ada. Bermudah-mudahan dalam ta'dil juga ada. Ya, akhirnya apa? Fayu'addil man la yastahiqu ta'dil. Akhirnya dia memberikan rekomendasi orang yang tidak layak untuk direkomendasi. Karena bermudah-mudahan tadi. Nah, Wahada ma'rufun ida ahli ilm. Seperti ini, pembahasan seperti ini sudah diketahui. Naam barakallahu fikum. Nah, menurut ahlul ilm. Paham artinya? Sudah dikenal, diketahui ma'ruf nan bi ahlul ilm. Faman kana syadidan fil ruwat, maka barang siapa yang dia itu tegas dan keras dalam masalah para perawi, fa inna ta'dilahu yakunu aqrab lil qabul. Seringnya ta'dilnya dia, rekomendasi orang tersebut itu lebih mendekati untuk diterima. Paham ya? Karena dia enggak sembarangan dia ketika adil hati-hati dia. Nah, mimman kana mutasahilan. Maksudnya apa? Nah, takdilnya dia itu lebih dekat untuk terima daripada takdilnya orang yang bermudah-mudahan. Karena dia ketika mau takdil itu hati-hati sekali. Karena dia itu orang yang tersedit. Dalam artian keras dalam masalah itu. Nah, wa in kana al-haqqu an yakuna al-insan qa'iman bil adl walaupun pada asalnya yang benar itu Walaupun pada walaupun yang benar itu yang hak itu adalah apa? Hendaknya manusia itu enam berdiri dengan keadilan. La yusaddid wa la Tidak terlalu keras, tidak pula terlalu ber, nah bermudah-mudahan. maksudnya? Jadi ketika adil juga enggak terlalu sembarangan. Ketika nam eh, barakallahu fikum menjarah juga tidak sembarangan. Apa maksudnya ini? Pertengahan itu istilahnya itu. Li'annana dikarenakan kita idza tasaddadna apabila kita terlalu keras farubbama naruddu hadisan sah 'an nabi SAW bina'an 'ala hadza tashaddud. Perhatikan ini. Dikarenakan kita apabila kita terlalu keras, farubbama bisa jadi naruddu hadisan kita akan membantah atau menolak hadis. Perhatikan ini. Saat bisa jadi kita menolak hadis yang benar atau datang dari Rasulullah SAW, Kenapa kita menolak? Binaan karena dibangun ala hadza tashaddud. Dibangun di atas apa kerasnya atau sifat keras ini otomatis kan oh ini nggak sahih ini, nggak sikoh ini. Padahal belum tentu ucapannya itu benar itu loh. Akhirnya menolak hadis yang sahih karena kerasnya dari itu. Wa kadzama idza tasahala insan dan demikian pula sebaliknya apabila manusia bermudah-mudahan farubbama yurna farubbama nam yasibu haditsan ila nabi. Bisa jadi dia apa? Bisa jadi dia menisbahkan sebuah hadis kepada Rasulullah adalah Wa huwa lam yasih Padahal hadis tersebut tidak benar Naam datangnya dari Rasulullah. Ya. Naam. Lam yasih tahu ilaih. Tidak benar datangnya dan penisbahannya kepada Rasulullah tidak benar. Sebabnya apa? Bisa bagi hadat tasahul karena disebabkan apa? Sikap bermudah-mudahan ini tadi. Bermudah-mudahan akhirnya enggak sembarangan. enggak, akhirnya sembarangan enggak diteliti dulu. Dinisbahkan langsung dari Rasulullah. Yang satunya pertama tadi apa? Kerasnya. Nah, keras, rasanya kerasnya itu akhirnya hadis sahih pun ditentang. oh ya? Sehingga yang paling bagus yang beliau sebutkan pertengahan tadi. Karena mahfuz salah ya. Kemudian berikutnya, wa qalu wa dzafir. Eh, karena syaratnya hadis sahih apa syaratnya? Barakallahu fikum ayyakuna sanaduhu muttasilan. Ayyakuna isnaduhu muttasilan syarat pertama, ya enggak? Kemudian apa? Ayyakuna madza ar-rawi nah, nah barakallahu fikum apa kemarin? Ayyakuna ayyakun hadis nam ghairu mu'allan. Ayyakuna hadis ghairu mu'all. Eh, wala nam wala madza wala syad. Hadisnya itu tidak mu'allal tidak juga syad. Nah, la yakunu madza? La yakunu mu'allalan wala nah wala yakunu syadzan. Apa itu ya? Kemudian syaratnya berikutnya apa? Ayakuna rawi apa kemarin? Nah, adlan. Nah, sekarang ayakuna rawi dhabitan. Nah, dhabit itu maksudnya bagaimana dhabit itu? Kalau kita telusuri terjemahannya dhabit itu artinya ada orang yang cermat dan teliti. Nah, dan ketermatan ketelitian itu akan dilihat dari hafalan dan juga tulisan. Paham belum? dengan hafalannya akan nampak nanti, dengan tulisan juga akan nampak. Nah, jadi kalau dhabit, eh, syarat yang dhabitnya adalah orang yang cermat dan teliti, huwa alladhi yahfadhu ma rawa tahammulan wa adaan. Yaitu orang yang apa? Orang yang menghafal apa yang dia riwayatkan tahammulan ketika mengambil hadis, tahammul berarti nanti tahammul ketika mengambil hadis, tahammul itu mengambil hadis, wa adaan dan ketika menyampaikan hadis. Paham ya? Jadi ketika menyampaikan hadis juga sama persis seperti ketika dia mengambil hadis. Itu namanya apa? Berarti ya Orangnya cermat dan teliti. Nah, ketelitiannya, ketelitian tersebut dinilai dari apa hafalan tadi. Paham ya? Dinilai dilihat dari hafalan tadi. Paham maksudnya? Nah, huwa yang yahfaz ma rawa tahammulan wa Dia adalah orang yang menghafal apa? Menghafal seluruh apa yang dia riwayatkan tahamulan ketika mengambil hadis, dua adzan ketika menyampaikan hadis. Jadi kalau lafaz tahamul kalau dalam masalah hadis ini artinya artinya adalah na'am inda akhdil hadis ketika dia mengambil hadis. Ada itu ketika menyampaikan tabligh. Paham ya? Nah, dari tahamul maknanya adalah al-akhd itu mengambil, ada maknanya adalah, adalah bahasa tabligh menyampaikan. Paham belum? Nah, seperti itu. Misal contohnya ayyakuna nabihan yaqdan hendaknya perawi tersebut adalah orang yang lebih perhatian, yakban dan sadar. Inda tahdiri syekh lil hadis. Ayyakuna nabihan yakban inda tahdiri syekh lil hadis. Apa maksudnya? Hendaknya perawi tersebut adalah perhatian dan juga sadar. Nah, ketika apa? Ketika syekhnya nam berbicara untuk menyampaikan hadis. Apa itu? Ketika syekhnya nah membacakan sebuah hadis, enam atau menyampaikan hadis, dia dalam keadaan apa perawi tersebut? Dalam keadaan perhatian dan juga sadar, bukan ghaflah. Ghaflah kan lalai, sering ngantuk misalkan atau dia mimpi. Itu lalai semua itu. Nah, barangkali itu. Karena mungkin gurunya bilang A, ah, ternyata yang didengar B, karena ngantuk tadi. Berarti ghaflah berarti kan itu. Nah, ini maksudnya apa maksudnya? Maksudnya adalah perawi tersebut tidak nabihan, perhatian penuh, yakdon sadar, endah takdir syekh, ketika syekhnya itu menyampaikan sebuah hadis Eh, ketika syekhnya berbicara bil hadis untuk menyampaikan hadis. Sama itu ya. Fala takadu takhruj kalimatan. Maka hampir-hampir tidaklah keluar sebuah kalimat min fam syekh. Paham ya? Nah, dari mulut syekh illa waqad dhabataha wa hafizaha. Melainkan dia sudah mencermatinya dan juga nam sudah menelitinya wa hafizaha dan kemudian menghafalnya. Wa hadza wa tahammul. Inilah yang dinamakan dinamakan atau di disebut dengan tahammul. Tahammul itu ketika mengambil hadis. Paham ya? ya tahammul itu ketika mengambil hadis. Paham ya? Akhdul hadis namanya tahammul. Kalau ada namanya tablighul hadis, menyampaikan hadis. Paham belum? Jadi syaratnya ketat syaratnya itu. Jadi perawi ini ketika mendengar hadis atau mengambil hadis dari syekhnya dalam keadaan apa? Perhatian dan juga sadar. Hampir-hampir suara yang keluar dari apa? Mulut gurunya itu nggak terlepas itu loh dia termati dia hafal itu. Yang kedua, wa amal ada ewa eh, ada apa itu ada wa amal ada'u eh, fa kuna yakuna nisyan fa kuna yakuna anisyan. hendaknya perawi tersebut lupanya sedikit dalam artian bagaimana dalam artian kalau seandainya dia itu memang orangnya lupa itu lupanya sedikit tidak banyak itu loh Bukan baru awal qala sana fulan qala haddatsana fulan berhenti lama sekali, lupa, total lupa semuanya. Berarti apa? Berarti tidak dapat dan paham ya? Kalau lupanya sedikit misalkan hajat sana fulan. Misalkan dia lupa sebentar. Ingat lagi qala sana fulan. Berarti dia masih masuk dalam bab ini. Nah, kita lihat sini. pun kuna qalilun nisyan, dia itu sedikit lupanya. Bihaitu dari sisi annahu idza arada an yuhaddisa bima sami'ahu dari sisi apabila dia ingin menyampaikan sebuah hadis dengan apa yang dia dengar, nah min syekh dari syekhnya adahu kama sami'ahu tamaman. Dia bisa menyampaikan sebagaimana dia mendengar secara sempurna. Aku mendengar Syekh seperti ini. Apa lapannya? Syekh mengatakan bahwasanya ini tidak boleh. Nah, misalnya seperti itu, berarti seperti apa yang disampaikan? Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Falabudda min adzabti fi halain. Maka dia harus memiliki ketermatan dan juga ketelitian pada dua keadaan. Cermat dan teliti pada berapa keadaan? Dua keadaan. Fi hal tahammul, keadaan pertama ketika keadaan dia mengambil hadis dari syekhnya. Wa halil ada, keadaan kedua adalah keadaan ketika dia menyampaikan hadis yang dia dengar dari syekhnya atau gurunya. Paham itu ya? Karena ya, barakallahu fikum. Itulah makna daripada apa? Naam dhafid. Orangnya harus orang yang apa? Yang memiliki hafalan eh, barakallahu fikum atau orang itu dikatakan teliti dan cermat manakala dia memiliki hafalan tulisan dari antaranya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa adopti dan lawan daripada kecermatan dan juga ketelitian ini lawannya adalah lawan dari dhabt ini huwa an yakuna al-insan ladaihi ghaflah 'inda tahammul. Yaitu catatannya adalah seorang perawi tersebut memiliki apa? Nah, memiliki ghaflah kelalaian ketika mengambil hadis. Jadi di hadis itu dilafatkan misalkan hadatsana Muhammad misalkan. Dia yang dihafal haddatsana Ahmad. Karena ngantuk tadi, Muhammad dari Ahmad misalkan. Qala hadatsana Mahmud. Yang dia dengar oh, qala hadatsana Hamud. Paham ya? Padahal beda itu, paham ya? Yang ini mungkin perawi, yang ini siqah, yang ini dhaif. Tapi karena gara-gara dia tadi tidak yakdon dalam artian tidak sadar, dalam artian tidak posisi sadar perhatian penuh ini, akhirnya yang didengar lain gitu loh. Kan juga pengaruh. Dia hadir, hadir mendengar juga. Cuma didengar lain. Dan ini kita saksikan kan. Misalkan kita nulis sebuah faedah dalam keadaan ngantuk misalkan. Pena sudah diletakkan di atas buku tulis. Mungkin yang tulis aura-auran. Enggak jelas apa yang tulis, ya enggak? Terkadang seperti itu. Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya syaratnya ini ketat sekali syaratnya. Perhatikan ini. Syaratnya apa? Ayyakun dan insan yang ghaflan. Lawan daripada dhabat, lawan daripada Nah, ketermatan ketelitian tadi adalah apa? seorang perawi tersebut ladaihi ghaflah, dia memiliki kelalaian, enda tahammul ketika mengambil sebuah hadis. Au an yakuna katsiran nisyan indal adzan atau dia itu orangnya pelupa. Ya, banyak lupanya ketika menyampaikan hadis. Paham ya? Mengambilnya ingat, tapi ketika menyampaikan lupa. Ini juga tidak dikatakan dapat nulis. Ya, tapi maksudnya bagaimana maksudnya? Apakah maksudnya tidak lupa sama sekali? Tidak. Maksudnya banyak lupa. Karena orang kalau dikatakan tidak lupa sama sekali kan Seakan-akan mengatakan maksuman nah, itu. Nabi Muhammad SAW lupa ya. Nabi kita Muhammad SAW saja lupa. Beliau mengatakan ana basarun mislukum ansa kematan saun. Aku manusia biasa seperti kami yang Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Faidah nasi itu patah kiruni. Apabila aku lupa ingatkanlah aku. Kata Rasulullah. Menunjukkan bahwa Rasulullah itu lupa. Sehingga disyaratkan apa? Disyaratkannya tasbih. Ya, tasbih ketika orang apa lupa dalam sholatnya kan itu. Nah menunjukkan bahasanya manusia itu kalau dihilangkan dikatakan nggak pernah lupa itu Kurang tepat. Sehingga beliau mengatakan wala naqul yang yansa. Kita tidak mengatakan dia tidak boleh lupa atau tidak boleh mengatakan dia tidak lupa sama sekali. Li'annana idza qulna dikarenakan kalau seandainya kita mengatakan nam bahwasanya dia tidak boleh lupa, innahu Allah yang yansa. Berarti disyaratkan apa? Eh, innahu Allah yang yansa. Berarti dia mensyaratkan bahwasanya hendaknya perawi itu tidak boleh lupa. Lam na'khud usran usnan, lam na'khud usur ma alim Nabi Islam. berarti kita tidak mengambil apa? Tidak mengambil nah kalau sesuatu yang apa? Yang Rasulullah anjurkan atau yang datang daripada Rasulullah SAW. alaihi Karena Rasulullah sendiri apa mengatakan lupa itu, Apa maksudnya itu ya? Nah, jadi lam na'khud usur dalam artian dia tidak mengambil sebuah alasan atau sebuah kekurangan. Paham ya? Masahan Nabi yang yang yang apa yang benar datang dari Rasulullah SAW. Karena orang itu kan seperti itu adanya. Nah, Rasulullah SAW terkadang lupa juga. Walakin murad akan tapi yang diinginkan sini apa? Allah kuna kasiran nisyan. Hendaknya perawi tersebut tidak punya, tidak apa tidak banyak lupa. Fa in kana katsiran nisyan, kalau seandainya dia itu banyak lupa, fa in haditsahu la yakunu sahihan. Maka hadisnya tidak dikatakan sahih. Limada? Kenapa kok kalau banyak lupa tidak dikatakan sahih, lihtimali an yakuna Bisa jadi kemungkinan apa? Lihtimali dikarenakan adanya kemungkinan, kemungkinan kemungkinannya. Dikarenakan adanya kemungkinan an yakuna Bisa jadi dia lupa itu. Nah, wan nas yakhtalifuna fi hadza ikhtilafan kabira. Manusia untuk masalah lupa ini berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat besar. Terkadang lupa ingat lagi juga ada, lupa tidak ingat juga ada, nggak pernah hafal tapi lupa juga ada. Enggak bisa. Enggak <laughs> pernah hafal tapi lupanya bagaimana maksudnya? Ya karena belum hafal tadi itu. Eh, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan enggak cocok tapi ya kalau enggak pernah hafal kata lupa itu. Apa jawabannya lupa? Enggak pernah hafal belum? Belum. Oh ya, pernah belum. Paham ya? Lupa itu yang aslinya pasangannya ya lupa itu sesuatu yang pernah dihafal kemudian lupa itu loh. Paham maksudnya itu ya? Kata beliau, "Wanas yakhtalifuna fi hadza ikhtilafan kabira." Manusia itu berbeda-beda dalam masalah lupa ini. Dengan perbedaan yang banyak. Nah, inda tahammul wa inda ada baik ketika apa? Mengambil hadis atau ketika menyampaikan hadis. Paham ya? Nah, fa ba'dun nas yarzuquhullahu fahman wa hifdzan jayyidan. Maka sebagian manusia ada yang Allah telah berikan rezeki kepada dia apa? Sebuah pemahaman dan juga hafalan yang bagus. Paham tidak? Ya? Fa bi mujarradi ma an sami'a. Eh, fa bi mujarradi ma an yatma al-kalimata illa waqad tasawwaraha waqad hafidhaha wa dhabataha tamaman. Nah. Eh, maka ada juga orang yang apa? Di mujarad semata-mata cuma sekedar, ah, mujarad sekedar ya. Cuma sekedar dia itu mendengar sebuah kalimat saja. Nah, sekedar dia men, nah barakallahu fikum semata-mata sekedar mendengar sebuah kalimat atau sebuah kata saja illa melainkan dia sudah tergambarkan dan sekaligus menghafalnya dan juga mencermatinya secara sempurna wa audaha dan dia bisa menyampaikan al hafizah atau dia bisa menyimpan pada dan pada benaknya endah yang ada di sisinya alamah yang alaih tanaman sesuai dengan apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar secara sempurna apa maksudnya ya nah terkadang itu kan ada yang sekali dengar langsung apa tergambarkan bisa menghafal bisa mencermati dan bisa menyimpan di memorinya memori maksudnya memori benaknya gitu loh sesuai dengan apa yang dia dengar tadi. Terkadang ada yang seperti itu modelnya. Wabah ba'dun ada juga sebagian manusia yang kamu syai' khata. Dia memahami keliru. Paham ya? Dia paham tapi pahamnya keliruan ada juga. Wah, ya anak paham ini. Tapi ternyata yang dipahami keliru pemahamannya. Paham belum maksudnya ini? Wabah ba'dun yang kamu syai' khata'an. Sebagian manusia ada yang memahami sesuatu keliru. Summa yuwaddih ma fahimahu ila al Kemudian dia menyimpan apa yang dia pahami pada memori tadi atau tempat menyimpannya, benak dari benak tadi. Apa maksudnya ya? Karena eh, barakallahu Yang seperti ini kan berbahaya. Ya cuman berbeda-beda tadi. Nah, yang seperti ini modelnya butuh yang namanya tulisan. Nah, sehingga ketika hafalannya masih kurang, ditutupkan tulisannya itu sebenarnya seperti itu. Qayyidul ilma apa? Bil kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah. Nah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ma kutiba qarra wa ma lam yuktab qarra apa-apa yang ditulis itu akan menetap dan apa-apa yang tidak tulis akan lari. Berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Wa kadzalika nisyan fa inna an-nas yakhtalifuna fihi ikhtilafan 'azima. Demikian pula nisyan, sifat lupa ini. Manusia pun juga berbeda-beda dan perbedaannya sangat besar. Fa minan nasi man idza al hadis. Eh, ada juga di antara manusia yang apabila dia menghafal hadis, istauda'ahu tamaman kama hafizahu. Dia bisa menyampaikan Eh? dia bisa menyampaikan secara sempurna sebagaimana dia menghafalnya. Layan samhu syai, tidak lupa sedikit pun. Ada nggak seperti ini? Ada. Wa inna dia bahwa nadir, walaupun dia misalkan taruhlah dia lupa, itu sedikit. Nadir itu sedikit. Kalian, Kami ya? Wa minat nas bin aks. Nah, ada juga di antara manusia yang sebaliknya. Maksudnya bagaimana sebaliknya ini? Sebaliknya maksudnya dia itu menghafal hadis tapi kalau tidak menyampaikan itu terputus-putus. Nah itu hafalnya mungkin tapi Enggak seperti yang dihafal. Dalam artinya enggak seperti yang eh, yang dihafal dari gurunya. Paham ya? Hafalannya lain gitu loh yang sampaikan itu lain. Nah, berarti kan sudah berubah itu. Hewan ambar kalau seperti itu. Hewan Amal awal, ada pun yang pertama tadi yang hafalnya kuat kemudian menyampaikan secara sempurna sesuai dengan apa yang dia dengar tadi, sesuai dengan apa yang dia hafal tadi, sama rukun anau dzabit. Maka dia dikenal dengan apa? Dzabit tadi. Hafalannya kuat. Jadi dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar Paham ya? Dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar dari syekhnya. Nah, barakallahu fikum waktu dia mengambil hadis dan juga dia menyampaikan sesuai dengan tadi itu. Paham ya? Nah, dia nah barakallahu fikum memiliki hafalan yang kuat itu. Amat tani dan ada yang kedua eh, yang eh, yang barakallahu fikum yang apa? Yang lupanya banyak tadi dan sudah menghafal tapi apa? Menyampaikan tidak sesuai dengan apa yang dia hafal. Wah huwa katsirun dia yaitu orang yang banyak lupa. Falaisa bidzabit. Dia tidak dikatakan dzabit. Walakin yajibu alaihi ta'ahud ma tahmiluhu aktar mimma yajibu alal awal. Akan tapi wajib bagi orang yang kedua tadi itu apa? taahud untuk mengulang-ulang. Ya, mengulang-ulang apa-apa yang dia dulu malah mengambilnya. Maksudnya memurajaah gitu loh. Ta'ahud itu murajaah. Paham ya? Walakin yajibu alaihi ta'ahud. Akan tapi wajib bagi dia apa? Ta'ahud untuk mengulang-ulang kembali ma tahmiluhu. Nah, ma tahammalahu. Ha? Mengulang-ulang kembali Nah, apa-apa yang dulu dia telah mengambilnya dari gurunya, aksar mimanya di awal. Nah, lebih banyak lagi cara lebih banyak murojaat atau lebih banyak mengulang-ulang daripada yang diwajibkan untuk yang pertama. Kalau yang pertama sudah ma'ruf. Hafalannya kuat. Menyampaikan sempurna sesuai dengan apa yang dia hafal. Yang kedua ini kan butuh apa? Murojaat lagi. Ya na'am. Li'annahu idza lam yata'ahad. Naam, fasawfa yunsa wa yadhi. Paham itu? Dikarenakan yang kedua ini kalau seandainya dia banyak lupa tadi tidak murojaah, tidak mengulang-ulang maka fasawfa maka kelak apa? akan dilupakan dan akan hilang. Nah, seperti itu barakallahu fikum.